Khulasahnya tahdir beliau terus berlangsung tidak dicabut, tidak dimansuh hingga ada kejujuran taubat dari Al-Ustadzul Qarnain. <clears throat> Jalsa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa jalsa khasah dengan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah di rumah beliau secara khusus ba'dal maghrib sampai selesai menjelang komat isya' Yang hadir di situ sangat banyak. Tapi semuanya adalah orang Indonesia. <clears throat> Yang di Jalsa Syekh Rafi yang kemarin belum tersebut ialah Al Ustaz Abdus Somad Fauzi Pemalang. Itu juga ikut hadir. <clears throat> Adapun yang di rumahnya Asyik Muhammad bin Hadi ialah 10 orang yang disebutkan kemarin Ustaz Luqman Pak Ustaz sama Mahri Ustaz Komar Suaidi, Ustaz Asgari, Ustaz Somad Bauzir, Ustaz Syarbini, Ustaz Ayub Syafruddin, Samad Khadim, saya sendiri, kemudian Al-Akh Naufal bin Ali ada pun yang di tempatnya Syekh Muhammad bin Hadi, ada Ustaz Hasan Rashid dari Kendari, ada Ustaz Abdul Rahim dari Pangkep, dan beberapa orang mahasiswa Madinah Al-Akhdul Mu'ti dari Balikpapan Al-Akh Arsyad dari Makassar dan beberapa lagi yang lainnya barakallahu <coughs> yang ada di situ. Jalasah khusus dengan Syekh Muhammad bin Hadi sangat panjang hampir satu jam lebih. Tayyib <coughs> adapun yang berkaitan dengan Al-Ustadz al ketika kita sampaikan kepada beliau di antara masakil muskilah yang dihadapi di Indonesia ialah terkait dengan Ustadz al belum sempat kita menyampaikan poin-poinnya dan segala sesuatunya beliau langsung memberikan pernyataan Syewin Hadi Beliau mengatakan Ummatul Qurnain Fakadingka kasarat karnahu mundu zaman. Alas. Setelah Wah, maklumatnya sudah full rupanya beliau ini. Belum juga ngasih apa-apa sudah langsung menyatakan eh, pernyataan demikian. ada bentul Dzulkarnain sudah patah itu tanduknya semenjak zaman lama. Sudah lama patah tanduknya itu. Dzulkarnain kan orang yang punya dua tanduk. Patah tanduknya itu sudah. Baru. Sehingga kita nggak berpanjang-panjang membawakan dan menjelaskan kepada beliau terkait dengan Dzulkarnain. Ma'ruf inda Syekh bisyar diketahui dikenal di, di, di, di, di pada Syekh Muhammad bin Hadi dengan kejelekannya. Sedangkan dianggap sama beliau. Amma Dzulkarnain faqad kasarat qarnahu mudzin. Halas. Yang yang kita bahas yang lainnya lagi yang sangat panjang yang e, banyak hal yang nggak mungkin disampaikan di sini. Nanti akan kembali lagi pembahasannya. Yang saya dahulukan terkait dengan masalah Qarnain Barakallah. <clears throat> Intah ini. Ketika disampaikan kepada beliau terkait dengan jalsa kita dengan Syekh Rabi bin Hadi, beliau mengatakan yakfi. Cukup dengan apa yang disampaikan sama Syekh Rabi bin Hadi. Yakfi. Khalas. Intahal amr. Selesai urusan. <clears throat> Jalsa ketiga ialah bersama dengan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah di masjid beliau, tempat beliau mengimami ba'dal maghrib sampai menjelang isya. Barakallah. Ketika kita sampaikan kepada beliau di antara masyakil yang kita hadapi di Indonesia terkait dengan Dzulkarnain, langsung stop sama beliau. Mau, mau disampaikan panjang. Dah, dah, dah, dah, dah, jangan panjang-panjang. Lu mengatakan umur zulkarnain umur zulkarnain mata entah. Umur karena ma tantahi. Lianna lahu qarnain. Tangannya tangannya begini ya. Hah? Umur zulkarnain mata entah. Urusan urusan dia nggak bakal selesai. Dikarenakan dia punya dua tanduk. Masya Allah. Berarti sudah full maklumatnya pada beliau. Sehingga kita nggak berpanjang-panjang membahas tentang masalah Dzulqarnain. <coughs> sudah selesai, sudah ma'ruf kejelekannya di Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala. Intah. هكذا يا اخوان ايش الباقي هذا هو sehingga ikhwan fillah dari jawaban tiga masyayikhna kibar ini tadi barakallahu fikum maka untuk permasalahan yang berkaitan dengan Zadul Qarnain tetap sebagaimana semula apa yang ditahdirkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. La'ab mutalawwin yamshi ala tariqatil halafi fil makr. La'ab yang suka main-main mutalawwin berwarna-warni, banyak wajahnya dan berjalan di atas tariqahnya Ali Al-Halabi dalam membuat makan. Ini terus berlangsung dan tidak dicabut lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Dicabut apabila dia betul-betul jujur dalam taubatnya sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama una. Surutu taubah yang ma'ruf. Barakallahu Dengan tambahan jarah dari Syekh Muhammad bin Hadi ditambah lagi oleh Syekh Al-Bukhari. Halas, perkara yang telah jelas wadih. Rajul su orang yang jelek ya ikhwan. Sehingga nggak pantas diambil ilmunya, nggak pantas kemudian hadir di mahabarah mahabarahnya, tidak pantas diundang untuk taklim tempat-tempat ahlu sunnah sampai dia tobat. Itu konsekuensi daripada penjelasan para masyaikh. Bukan semata-mata kalam, tapi harus diwujudkan dalam bentuk konsekuensi. Jarhun syedid. Jarah yang mereka sebutkan semuanya sangat keras. Tayyib. Adapun yang tersebar, yang disebarkan harus sebagai ikhwah dan dinisbahkan kepada Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Ghalib Al-Adani. Hafizahullah bin Ghalib Walhamdulillah kita dikasih kemudahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala majelis khusus di rumah Syekh bin Ghalib. Pada asar sampai maghrib. Ya, setelah jam jam jam 5 kurang sampai jam 6 lebih. Di situ. Ya rombongan tetap 10 orang tadi disertai dengan Al-Ahdul Mu'ti balik papan ada satu orang di situ yang temannya Syekh Ghalib Muhammad Naufal Al-Falastini dari Jeddah. Barakallah. Sudah. Awalnya belum menjelaskan. Isal baki. Sudah dikeluarkan oleh Syahani bin Purek surat yang kedua yang isinya menjelaskan Al Dzulqarnain. Indahlah amr ya Pak. Katanya beliau. Terus nggak mungkin tahdir dilangsungkan dalam keadaan orang telah rujuk. Kata saya bin Ghalib. Akhirnya kita sampaikan kepada beliau. Ya Syekh Ar-Rajul raja. Dia belum rujuk bahkan tidak pernah mengakui rujuknya. Dibuktikan saat sekali bicara ketika itu. Memberitakan khobar yang belum dapatkan dari Makassar langsung. Barakallahu fikum. Pernyataan dari Tadul yang yang nggak tahu dari apa dia rujuk. Apa yang harus saya rujuk daripadanya? Saya salah apa? Sehingga saya rujuk. Dibuktikan lagi oleh sebagian ikhwah dari bibinya nya Satul Kornen yang mengatakan termasuk keajaiban dunia. Seseorang tiba-tiba dikatakan bersalah tapi nggak tahu apa salahnya. Dikatakan harus tobat tapi dia nggak tahu dari apa dia bertobat. Dibacakan langsung kepada sebelum hari. Hah? Kata beliau. Kata. Mata raja. Kita bacakan langsung kepada beliau surat syukur kalimat syukur yang dikeluarkan sama satu Qarnain ketika Syekh eh, mentah dir dia dia akan mengeluarkan bayan penjelasan resmi dari Dzulqarnain terkait dengan dirinya dikatakan kalimat syukur kita bacakan kepada Syekh Ibn Khalid di bagian akhirnya disebutkan di situ dia menuduh para ikhwah ikhwah ini para asatidah menyampaikan khobar dusta kepada Syekh bin Haji sehingga Syekh mentah mentahdir dia itu kita bacakan lengkap tertegun si Ibnu kali, Kaget ini. Hah? Harus hakadha ya ikhwan. Eh, Ayo. Resmi. Kita baca langsung. Hah? Rujuk apa yang dimaukan sama dia? Justru dia menuduh kita menyampaikan kabar dusta kepada para masyayikh. Barakallah. Kita-kita kita kali. Uh, tambahi lagi sama sama orang lainnya. Nih, informasi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini. Ar-rajul mata roja. Dia nggak pernah rujuk sama sekali dari, dari, kesalahan dia selama ini. Belum tobat. Kata Syekh Khalid. Kalau begitu dia belum tobat. Naam sih, belum tobat dan belum rujuk dari apapun yang ditahdirkan eh, uh, atas dirinya. Khalas kata Syekh. Barakallahu fikum. Sehingga beliau enggak enggak berani lagi mengatakan intahal amr mansuh. Tersampaikan kepada beliau kalamnya Syarif bin Hadi yang tidak mencabut takdirnya dan mempersiapkan taubat yang jujur atas diri. Angkat tangan belum selesai. Alas, kalau demikian keadaannya selesai. Barakallah itu. Sampai pada ujungnya di akhir majelis beliau mengatakan terus gimana ya, ikhwan? Kamu antum punya pendapat apa? Bagaimana cara solusinya menghadapi orang hati? Angkat tangan saya benar. benar. Sehingga apa yang disandarkan kepada asy Muhammad bin Ghalib yang menyatakan mansuh tahdir Syekh Habib mansuh ada dicabut sama beliau. Beliau mengatakan demikian dikarenakan beliau memahami rojul ini Dzulkarnain telah taubat. Begitu dikasih tahu kondisi yang ada dan dia tidak taubat sama sekali. Angkat tangan beliau sendiri. Sehingga apa yang disandarkan pada Sayyid bin Ghalib tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Barakallahu fikum. Ini saya sampaikan dikarenakan tersebar resmi, wacap resmi yang menisbahkan kepada Sa'id bin Khalid bahwasanya tahdir Syekh Rafi mansuh. Tidak dimansuh, tidak dicabut sama beliau dan Dzulkarnain tidak taubat. Sa'id bin Khalid lepas tangan daripada dia setelah mendapatkan keterangan-keterangan yang sangat panjang, yang sangat akurat, yang sangat valid dari kita semua. Saya angkat intah tinggal yang terakhir yang disandarkan kepada Syekh bin Hani bin Buraik ya, kata Ikhwan terutama ketika beliau mengadakan penelponan ceramah via telepon ke Depok yang sangat tegas dikatakan di situ bahwasanya dengan turunnya surat yang kedua dari Syekh bin Hani yang menyebutkan rujujah Dzulqarnain intahal amr semua telah selesai Nah gitu ya. Tidak bisa ditakwil dengan takwil yang macam-macam, tidak ada syarat yang macam-macam, semua telah selesai. Masya Allah ya. Disebarkan seluas-luasnya sama mereka. Ini yang mengganjal di, di, di benak kita. Sangat aneh. Syekh Rabi bin Hadi selaku orang yang mentahdir tidak mencabut. Tidak memansuh. Lah tiba-tiba Syekh bin Hadi mengatakan selesai semuanya? Dari mana ini? Akhirnya apa namanya khobar uh, Syekh Rabi tidak mencabut tahdirnya disampaikan kepada Syekh atau Bafir. Oleh Syekh sampai kepada Syekh bin Hadi Telepon ke kita. Wah oh, marah-marah Hah? Marah-marah. Apa Kita harus ketemu. Naam, ketemu sih. Ini dijanjikan ketemu di Mekah sebelum kita pulang. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan pula kepada kita semua untuk bertemu langsung dengan Syekh bin Buraik sebelum kita pulang. <clears throat> Ketemu Jumat. Ini sekarang hari apa ya Pak? Rebu, Jumat yang kemarin, lima hari yang lalu. <clears throat> Barakallah Jumat, Ba'dal Jumat ketemu. Langsung dengan Syekh bin Buraik. Ternyata sebelum ketemu dengan kita, beliau ketemu dengan Syekh Rabi bin Hadi. Di situ Syarafi tetap pada pendiriannya. Saya tidak mencabut tahdir saya. Para ikhwah-ikhwah ini kita-kita datang kepada saya memberitakan kepada saya dilakukannya belum belum belum topat dan tidak tidak jujur topat jadi Tetap saya tidak mencabut tahdir saya dan saya syaratkan topat atas diri. Gitu. Ketika saya Hanif bin Buray datang kepada kita ketika itu yang di kamar belum lengkap yang ada Salman Ba'abdu, ada Ustaz Abdul Samad ba'uzir, ada Ustaz Sama Mahri, ada Ustaz Qamar Su'aidi, ada Ustaz Sarbini, Ustaz Askari. Ketika masuk, Syahani mengatakan, halas, antum berjalan seperti yang disampaikan Syekh Robi kepada kalian. Wa ana ma'ak. Nah, antum berjalan seperti yang disampaikan Syekh Robi kepada kalian. Wa ana ma'ak. Intahal amr. Faham maksud? Tahdir terus berjalan sebagaimana yang disampaikan sama Syarif bin Hadi. Dan saya sama itu, Apa yang saya sampaikan di ceramah kemarin, di Depok kemarin, semuanya hapus dengan sekarang ini. Dengan yang disampaikan oleh Syekh Rafiq kepada saya sekarang. Intah alam. Kasih. Barakallah. Baru kemudian masuk Ustaz Ayib masuk saya setelah itu bicarakan masalah yang, yang cukup panjang informasi-informasi yang lain terkait dengan dakwah di Indonesia disampaikan kepada beliau yang intinya seperti itu bahwasanya yang sekarang kita jalankan yang kita jalani apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi tahdir beliau kepada Kurnain tetap berjalan dipersilakan taubat dan nasuha taubat yang jujur daripada beliau sebagaimana awalnya dan saya kata si Hadi bin Burek bersama dengan kalian dalam masalah ini. Halas, apa yang saya sampaikan di Depok kemarin semua mansuk terhapus dengan apa yang sekarang ini. Intai. Sehingga semuanya telah selesai barakallahu fikum terkait dengan Al-Qur'an. Tidak ada lagi sisa bagi orang-orang yang mau berakal. Barakallahu Sehingga mau bergelantungan dengan Syekh bin Ghalib, sudah angkat tangan mau berkelantungan dengan Syekh Hanif bin Burek, beliau sudah lepas tangan dan berjalan dengan Syekh bin Hadi Al-Madkhali dalam masalah ini. Bersama dengan kita semuanya. Selesai. Sehingga wabah. al amr wabah terkait dengan Dzulkarnain maka kembali kepada asal tahdir Syekh Rabi bin Hadi tahdirun syadid la'ab mutalawin yamshi tarikatil halabi fil mak barakallahu sehingga kelas ala jam. Saya katakan ala jam. Dipinggirkan dulu. Tidak mungkin diambil ilmunya, tidak mungkin diambil pelajarannya, tidak mungkin hadir majelisnya, tidak mungkin diundang, tidak mungkin dengarkan ceramah-ceramah dan segala macamnya sampai dia tobat dengan tempat dan nasuha. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Saya dipahami ya, Hah? Dan tidak ada lagi ta'asub ta'asuban. Tidak ada lagi yang namanya takrit takridan tidak boleh ada lagi yang namanya saling apa namanya uh, eh, berdebat dan berseteru dalam bab ini. Wadah semuanya. Kalau antum ahlu sunnah wal jamaah, kalau antum salafiyin, antum akan berjalan bersama dengan masyaikhnya al-kibar. Syekh bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul bukhari Wah bin Ghalib, Syekh bin Ghalibnya gabung, Syekh Haniknya juga ikut-ikutan, Isyal Maka kembali kepada para ulama itu merupakan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik Nah, tidak ada Dzulqarnain, akan ada lagi Dzulqarnain yang lain-lainnya lagi insyaallah taala yang yanfa' wa la yadur, yang bermanfaat dan tidak membahayakan barakallahu fikum. Allah Dzulqarnain. Tidak ada tidak ada yang namanya siapa ya kan yang menyimpang Ali al, al, Halabi yang lebih alim daripada Dzulqarnain. Tidak ada, ada Al Halabi, Khalid akan muncul nanti yang lain-lainnya sebagai pengganti-pengganti mereka dari kalangan ulama alusunnah masih harus nanti di jamaah. Sehingga tidak perlu kelangan katanya orang sedayu. Tidak perlu kelangan. Tahu kelangan tidak? Tidak perlu merasa kehilangan. Lu masa sih satu Qarnain dibegitukan, dia kan orangnya begini dan segala macamnya. Loh, kok masak sih masak su? Ini ucapannya para ulama kibar, para masai sedati. Ya sudah, jelek-jelek minggir. Masih banyak, banyak lagi yang lain yang masih bagus insyaallah taala dan di, yang kita harapkan hanya taubat kepada Allah azza Kalau tidak segera taubat dan memperbaiki perilaku dirinya selama ini seperti yang saya sampaikan di awal ya kawan, hanya bom waktu bagi dirinya. La yadurru illa nafsah tidak akan membahayakan melainkan diri dia sendiri. Semakin dia melawan, semakin dia bertindak, akan semakin parah keadaan dirinya akan semakin terjerat, terjerat, terjerat, terjerat yang nggak mungkin lepas dari daripadanya. Akan binasa. Sehingga kalau dia kepingin selamat dari ini semuanya dia harus betul-betul jujur dalam taubatnya dengan taubatan nasuha sadiqah dengan ketentuan yang dibawakan oleh para ulama una dalam bab taubat. <clears throat> Barakallah. Intahal amr. <clears throat> selesai urusan terkait dengan masalah itu. Sehingga ada yang tanya saat apakah boleh datang menghadiri daurahnya satu Qanin di Masjid Jajar Solo? Ya, Ki Syekh Rafi mengatakan rajul la'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halafi fil maghrib. Selesai. Apa konsekuensinya? Ya enggak datang. Barakallahu. Wahagalah. Faham ya kan? Nah, sehingga ini betul-betul menjadi pukulan telak bagi orang-orang sekitarnya. Yang di sekitarnya beliau kalau mau jujur maka mereka harus baroah berlepas diri dari beliau dari semua permainan beliau, dari semua makar-makarnya, dari semua talaknya, baroah dan kalau kepingin baik, bantu dia untuk taubat kepada Allah Azza wa Itu yang saya, saya, saya sampaikan. Bantu dia untuk taubat kepada Allah Azza wa Kalau tidak, justru menunjukkan sikap ta'asubnya, sikap taklidnya, halas. mulhaku bihim fima ba'd. Nanti, kelak nanti, pasti akan digabungkan dengan dia. Barakallahu Fallahul musta'an wa la haula wa la illa Sekarang ini kalau azakumullah di kalangan sebagian masyayikh yang sudah sangat tahu betul Abdul Qarnain kayak Syekh bin Hadi, Syekh Al-Bukhari dan yang lainnya. Sudah tanya Fulan dunun wa ma'adul qarnain ya Syekh. Selesai. Langsung paham. Iya, mithlu. Nah, hati-hati. Fulan fulan uh, sama Abdul qarnain ya Syekh. Alas langsung paham dia. Sama teleponin, kelas, minta Allah. Selesai. Hati-hati ya. Kan? Sehingga hati-hati orang-orang yang ada di sekitarnya Dzulkarnain, orang-orang yang berjalan bersama dengan Dzulkarnain harus betul-betul menunjukkan sikap yang jujur, sikap yang ilmiah terkait dengan dia bersama dengan para ulama dengan dan dengan para musyayikh. Dan ingat ya, kan, ingatkan sekali lagi, sikap kita ini bukan taasub, bukan takrit kepada ulama-ulama tadi, tetapi sikap syar'i kembali kepada mereka ketika ada fitnah melanda. Arruju ilal ulama indal fitnah. Termasuk dalam bab qabul khabar thiqah menerima berita orang yang terpercaya bukan taklid sama sekali. Ifham hadza barakallahu fikum. Maka dengan demikian ya karena dinasakumullah saya katakan selesai urusan Dzulqarnain. Terkhusus untuk di mahat ini selesai urusan dia. Tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C. Satu kalimat seperti disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi al matqali Habibullah Jangan ada lagi keributan, jangan ada lagi yang namanya perpecahan atau perselisihan atau perbincangan dan segala macamnya seputar masalah ini. Dah masuk dalam maklumatnya antum, sibuk menghafal, sibuk belajar dan antum sudah punya pegangan. Selama belum tobat dengan tobatan nasuha, maka tahdir terus berjalan. La'ab mutalawin yamshi ala tariqatil haladi fil mak. Intah. Barakallah. Hada wadih. <coughs> Adapun faedah yang lain cukup banyak. Yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang nggak mungkin saya sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Di antara yang saya kita sampaikan barakallahu fikum. <coughs> apa uh, beberapa faedah saya katakan faedah ya, ya ya yang kita dapatkan dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah baik ketika jalsa umum bersama yang lain dengan beliau atau ketika jalsa khusus dengan beliau di rumahnya. Di antara yang e, diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. <clears throat> ini di jasa umum di masjid. Belum mengatakan ya ikhwah atau ya akhi idza kunta 'ala al-haq la takhaf. <clears throat> idza kunta 'ala al-haq la takhaf. Kalau kamu di atas al-haq kamu jangan takut. Jangan khawatir. Lanjut hadar kalam. Di antara kalam yang beliau sampaikan pula di jelasah ammah Barakallahu fikum. Beliau mengatakan sama sekarang ini ya akan azakumullah banyak bermunculan kalimah sia-sia maqatiyah kalimah sia maqatiyah kalimat-kalimat yang penuh dengan politik dan maqatiyah atau motor hewan lentur. Hah? Bisa ditarik sana kemari. Itu ketika beliau ditanya terkait dengan bab aradu al mukhalifin. Bantahan kepada al mukhalifin orang yang menyelisih. Belum mengatakan al mukhalifun ala maratib. Yang namanya orang-orang yang menyelisih bertingkat-tingkat keadaannya. Isyarat kalam belum kasih faedah. Sekarang ini banyak kalimat-kalimat sia-sia maqatiyah. Lu mengatakan kenapa tuh? Lima takulun rat al mukhalifin. Kenapa kamu menggunakan bahasa bantahan kepada orang-orang yang menyelisih? Kul kul rat al ala ahli ahwa'i wal bidah. Sampaikan dengan tegas bantahan kepada ahli bid'ah gitu. Kenapa kamu mengatakan alal mukhalifin? Bantahan kepada yang menyelisihi. Yang tegas bantahan kepada ahli bid'ah. Hakada ya ikhwan. Dengan tangannya begini. Hakada. Yang kenceng gitu ya Pak. Nah, jangan menggunakan bahasa-bahasa lembek kayak gitu. Yang tegas. Bantahan kepada ahlul bid'ah. Nah, tegas. Jangan mengatakan ahlul mukhalifin. Mukhalifin itu bertingkat-tingkat. Tergantung uh, khilafnya masing-masing. Barakulah. Ada. <coughs> Masya Allah. Di antara faedah yang kita dapatkan dari beliau pula Barakulah. Barakulah. Ya terkait dengan seorang yang uh, berhujjah dengan kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ardah untuk tidak lagi berpegangan dengan prinsip salaf. ia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyimpang dan segala macamnya dengan alasan terpaksa. Dikatakan sama beliau, Bahkan kisah panjang, kisahnya para ulama, kisah seorang alim. Pas berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan di antara kisahnya ya Ammar durib. Ammar amma Ammar kedurib. Oh, maksudnya? Ada pun Ammar bin Yasir. Dia mengucapkan kata-kata kata-kata kufur seperti itu. Kedurib. Dia sudah dipukuli sama kaum musyrikin. Sudah disiksa dianiaya sampai nggak sadarkan diri kabur sehingga dia dapat uzur untuk mengucapkan kata-kata kufur illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman wa anta kamu belum dipukul kamu belum disiksa kamu belum dianiaya belum diapa-apakan tahu-tahu terpaksa ya syekh terpaksa aku nih gitu dipukul belum dianiaya belum Disiksa belum? Dia mengatakan terpaksa. La, kata beliau. Dibawakan kisah Imam, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala yang kokoh yang tegar di atas sunnah, di atas manhaj barakallahu fikum walaupun mengalami sekian banyak eh, gangguan-gangguan uh, dan cobaan-cobaan yang hagan Barakallahu itu namanya ketegasan dalam berprinsip. Jangan loyo jangan lembek, jangan lentur yang dibawa sana kemari Pak. <clears throat> Ketika di rumahnya beliau di jasa khasah Ketika berbincang-bincang di antara yang, yang, yang dibicarakan adalah uh, masalah firanda. Kita sampaikan bahwasanya firanda ini ya Syekh dia menyatakan bahwasanya Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah punya pemikiran khawarij kata beliau qabbahahullah qabbahahullah nah, wadih beliau sangat paham saya pikir anda qabbahahullah semoga Allah menjelekkan wajah <coughs> Barakallah beliau tanya tentang hajuriyun hmm, al-hajuriyun kaifa indakum Hah? Gimana hajuriyun di, di tempat antum? Sampaikan ya masih sebagaimana dulu. Tapi ya mereka sudah nggak ada suaranya, sudah Aywa, zadahumullahu qillah. Nah, semoga Allah tambahkan pada mereka kesedikitan. Kita masih sedikit sudah kata. Nah, <coughs> barakallah. <coughs> Ketika sampai kembali kepada beliau ucapan ucapan yang menyatakan bahwa saya tahdir atau rudud kepada ahli bidah Yakfir busa'ah Cukup seperempat jam saja. Hakata ma'al mashi. Dia sambil jalan. Sambil jalan. Latomat sambil jalan. tak kalau mengiru sahih. Kata, ini ucapannya enggak benar. tak kalau mengiru sahih. tak kalau mengiru sahih. Barakallahu Dan beliau mengatakan bahwa ucapan-ucapan yang semacam ini yang me, mem, ya, mem, menggembosi prinsip tahdir yang menggembosi prinsip rudud arah ahli bidah itu merupakan kalam ruhail. Ada kalam ruhail. Au miman yantazi'u min. Ada seorang yang mencabut atau yang mengambil dari kalamnya ruhail. Yang mengatakan tahdir cukup dengan 4 jam saja. Tahdir itu uh, eh, sampai jalan saja. Usahanya ulama salaf dalam bab rudud, dalam bab tahdir sangat sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini semuanya kata beliau ada kalam ruhaini. Ini ucapannya Ibrahim ruhaini ada. Atau orang-orang yang mengambil pemahamannya ruhaini. Ada beliau sahih. Ada la ya'rif syiar salaf. Ini enggak ngerti syiarnya salafun salih rahimahumullah taala. Sebagaimana yang yang tersebar di sebagian ikhwah ada ucapan-ucapan yang, yang, yang, yang semacam itu Yohanabuddin ya, Azzaqumullah yang mengembosi prinsip tahdir barakallahu fikum tahdir cukup sebentar saja, jangan lama-lama, seperempat jam saja, jalan dan segala macamnya. Ini semuanya kalam ghairu sawab, kalam ghairu sahih. Itu merupakan ucapannya Ruhaili atau orang-orang yang mengambil pemahamannya Ruhaili. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. <clears throat> Ketika di depannya Syekh Al-Bukhari ketika saya sampaikan beberapa beberapa informasi terkait dengan Dzulkarnain dan yang semisalnya setelah belum mengatakan tadi eh, umur umur dan tahi apakah selesai jika dia memiliki dua tanduha, kata, belum mengatakan setelah kita sampaikan lagi kalau saya ikhtisar hadhihi al-umur sayadhar semua perkara-perkara yang yang antum sampaikan tadi dari tipe-tipe orang yang semacam ini nanti yang memiliki tala'ubat yang memiliki makar dan segala macam saya sayadhar akan nampak nanti di, di kemudian hari. Akan nampak nanti, akan ketahuan nanti bilang di kemudian hari. Saya berharap. Barakallah. Ya mungkin dari lesannya dia nanti, mungkin dari perbuatan dia, mungkin dari ininya, dari itunya akan nampak. Saya berharap insya Allah. Barakallah. Ini yang dari Syekh Al-Bukhari Habibullah taala wa Dan masih banyak lagi yang lainnya, yang sesungguhnya banyak hal yang nggak mungkin disampaikan pada kesempatan e, kali ini dan itu hanya konsumsinya para asatidah yang tidak memungkinkan bagi antum untuk mengetahuinya sekarang. Barakallahu fikum wallahu taala alam bisawab walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Dapat salam dari ustaz Abu Ibrahim Mundir Ustaz Abu Yasir Wildan Bandung Al Ustaz Abu Najm Khatib Jamis Al Akh Abdul Majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bagaimana dengan Syekh Shalal Fauzan terkait dengan masalah al Qanan ini? Tayyib, memang ketika datang Adil Mansur dan Syekh Ruzaik barakallahu fikum kemari membawa surat dari Syekh Saleh Fauzan untuk Zulkarnain. Isi suratnya kita dapat ya, kita dapat fotokopiannya dikirim WhatsApp. Isinya tidak ada sedikit pun yang mengandung usul tazkiyah dan segala macam. Nasihat secara umum. Tapi di awalnya disebutkan ila hadratil akhil mukarram asy-syekh kepada al-akh al-mukarram asy-syekh Hah? disebut sebagai apa ya kan? Sebagai syekh. Wah disebarkan ke sana kemari. Bahkan dari Dzulqarnain sendiri. Sebarkan langsung dengan tangannya sendiri sama dia. Syekh Dzulqarnain. Ya, itu dalam gaya Allah secara bahasanya gitu ya. Lisanul hal akan mengatakan begitu. Allah mustahil. Tapi sebarkan sama yang lainnya, disebarkan ya, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Yang semacam ini kalau tidak aku waktu katakan tufuli, tahu tufuli? Kayak anak kecil. Ya, kayak eh, anak kecil. Syekh. kalau semata-mata syekh, Saat mana dikatakan syekh. Saya dikatakan syekh. kalau itu. Hei, dikatakan syekh sama mereka semua. Katakan syekh. kalau Ketika kita ziarah pada umur-umur sebelumnya, <coughs> ketemu uh, di rumahnya Syekh eh, Syekh al jabir Ada Ustaz Luqman, ada Ustaz Komar, ada saya, ada Ustaz Asgari, ada sama Ahmad Khadim <coughs> Semua dipanggil Syekh. Eh, Begitu masuk salaman, cium kepala beliau, kata Syekh Khalid, ada Al-Ahlukman Syekh. Ahlan Syekh Syekh Luqman. يعني سيد قمر سيد قمر الاخ قمر يا شيخ اهلا الشيخ قمر وين النجم قمر قال فلان اين النجم mana bintangnya آه، لا قال شيء ها هذا عسكري يا شيخ اهلا شيخ عسكري عسكري والله انا خاف من العسكر wah تعقد dari بوليسي كده هذا عفيف اهلا شيخ عفيف Ketika eh, tanya jawab dimulai, beliau menyebutkan: eh, Syekh Luqman, Syekh Qamar, Syekh Askari, Syekh Ahmad, Syekh Fulan. Sifatnya Syekh Khatib. Dan tidak ada satu orang pun di antara kita yang kemudian dengan bangga tampil di depan banyak orang. Syekh, Syekh, Syekh. Saya Syekh Afif, Syekh Afif, Syekh Afif. Tidak ada ya ikhwan. Ada tufuli. Saya katakan apa ini? kayak anak kecil. Allahul musta'an wa haula wa quwata Ini ada kasih gambaran sama antum supaya antum tahu gitu. Tidak pantas bagi seorang ustadz yang dapat keterangan seperti itu. Terus bangga, enggak pantas. Nah gitu ya. <coughs> Mestinya dia beban. Ya Allah dipanggil syekh. Siapa kita? Orang dikatakan syekh. Kan gitu ya. Disimpan. Dipanggil syekh. Ya ngaca gitu loh seberapa ilmunya seberapa pemahamannya seberapa hafalannya kok dikatakan syekh seperti ini wah luar biasa penghormatannya simpan nggak disebarkan sana kemari apalagi disebarkan pakai tangannya sendiri kayak gitu malu-maluin <coughs> hada awalnya thaniya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah beliau tidak mengetahui seluk beluknya Dzulkarnain itu dipastikan 100% informasi-informasi yang terkait dengan Dhul Qadar tidak masuk kepada saudara Fauzi. Barakallahu. Yang ketiga, ini sudah kita langsung kepada Syekh Ratu bin Hadi ketika jasa di rumahnya beliau. Kita sampaikan begitu. Hmm, kata Syekh. Tanya dia, "Uktubu ila Syekh Salih Fauzi." Beliau meminta kita untuk nulis menuliskan tentang Dzulkarnain, sepak terjang dia semuanya tulis, kirim ke Syekh Saleh Fauzan. Barakallah. Juga ya Syekh Al Fauzan belum tahu siapa Dzulkarnain. Dan silakan tahu sebentar lagi. Itu merupakan pekerjaannya para sadidah akan menulis semua yang ada dan disampaikan langsung kepada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala wa Tidak lama ya. Tidak lama akan tahu beliau siapa tuh? Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalam kata tahdirnya Syekh Rabi bin Hadi, ditambah lagi dengan Syekh Muhammad bin Hadi, tambah lagi dengan Syekh Al-Bukhari. Jarhun wadihun syadid. Dari orang-orang yang sangat tahu betul siapa tuh Sehingga kalam kalamnya Syekh Sa'ad Fauzan itu enggak enggak dipakai. Itu pun sudah bukan kalam, tapi namanya nulis nulis surat gitu loh kepada al-akh Al-Mukarram, Syekh Dulkarnain. Hanya semata-mata itu. Tidak mengatakan kamu itu seorang syekh, seorang alim. Tidak. Semata-mata ngirim surat. tariklah fikum. Sehingga nggak dipakai. Man alimah hujatun alaman man la ya'lam. Yang mengetahui yang punya ilmu hujah bagi yang tidak mengetahui ilmunya. Sehingga Syekh Fauzan belum tahu keadaan Zulkarnain sebentar lagi akan tahu Insya Allah taala dari apa yang dituliskan oleh para Saridah dan dikirimkan langsung kepada beliau Insya Allah taala. Bagaimana dengan khabar bahwa Saudara Konen datang menemui Syekh Rabi dan Syekh Hani yang, yang menyatakan taubatnya yang khabar ini tersebar pada hari-hari kemarin apakah benar saat ini benar-benar menemui Syekh jika Imam Syahrul tidak mencabut hasilnya, apakah ini menandakan menandakan bahwa Syahani tertipu dengan ucapan satu dan yang lain-lainnya. Iya, beliau sudah datang ke sana. Tetapi tidak bersama dengan Syahani. Ditemani dengan beberapa, ikhwan. Dan ketika berjumpa dengan Syekh Rafi, dikhabarkan langsung dari pihak mereka, ketemunya sebentar. Ketemunya sebentar, katanya sana ya. Ketemunya sebentar, dan asyik tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan saya. La yadhkur akhtai. Itu katanya informasi yang dari mereka. Sebentar sekali, waktunya nggak nggak lama sebentar dan saya nggak menyebutkan eh, kesalahan-kesalahan saya. Gitu. Itu yang dari mereka informasinya Ikhwan Barak. Dari itu kita sampaikan langsung kepada Syekh Rabi bin Hadi. Itu khobar langsung disampaikan sama beliau. Heran. Sudah saya nasihat. Saya menasihati dia di umur. Bahkan sebelum kita datang Ustaz Askari, datang langsung kepada Syekh Setelah teleponan datang ke sana, hari berikutnya Ustaz Askari yang ke sana. Tanyakan langsung. Nasuh tuh. Saya menasihati dia. Wa ada nih khair dan dia menjanjikan aku dengan perkara kebaikan. In sahabat, kalau itu sahabat ya selesai urusan. Kalau tidak ada, maka perkara lain lagi pembahasannya. itu. Sehingga bertolak belakang. Yang ini mengatakan pendek waktunya sehingga enggak menyebutkan kesalahan saya. Yang ini menyebutkan saya telah menasihatinya. Dan kita lebih percaya dengan khobarnya Ustaz Asghari. Sebab dikuatkan dengan jasa kita sendiri langsung dengan Syekh bin Hadi. Dulu mengatakan saya nasihati Dan saya persalahkan taubat atas diri. Barakallahu fikum. Sehingga ini main Pak. Kapan daurah syekhnya? Wallahu a'lam. Belum ada pembahasan. Tapi tatkala kita kemarin Jalsa khosoh dengan Syekh Muhammad bin Hadi, beliau ketika mendengarkan sekian banyak masyakil yang kita sampaikan di Indonesia, gede-gede beliau. Insya Allah ya, semoga dikasih kelancaran. Pak Ibn. Kita akan datang ke sana insya Allah. Ada Syekh bin Hadi. Mudah-mudahan. Beliau punya azam Ba'atul id, Ba'atul fitr. Insya Allah akan ke Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Sudah gergetan gitu loh. Eh, kepingin datang ke Indonesia, kepingin di eh, dudukkan semuanya begitu. Sallallahu mudah-mudahan lancar. Yang jelas belum ada pembicaraan sedikit pun terkait dengan bab daurah masyayikh kali. Bagaimana dengan keadaan tidak maj? Apakah benar markas telah pindah? Nah. La haula wa la quwata illa billah qadarallahu masyafa'al. Markas Damaj telah dikuasai oleh Huthiyun Rafidah. Dan yang ada di sana sudah sudah dipindahkan oleh pemerintah Yaman dan dialokasikan ke Hudaidah. Ke Hudaidah. Ketika kita masih di Makkah, ketika masih jalsa dengan Syekh bin Hani, ada ada berita sampai kepada kita bahwasanya Yahya al-Hajuri di Mekah ketika itu dengan beberapa jamaah. <clears throat> ketika kita sampai di sini, kalau nggak salah kemarin kemarin kemarinnya lagi ada informasi Yahya al-Hajuri mau menemui Syekh Rafi bin Hadi. Syekh Rafi menolak untuk menemuinya. Dia datang ke masjid kecil yang biasa digunakan Syekh Rabi untuk sholat maka Syekh Rabi langsung cari masjid yang lain Barakallahu itu resmi apa namanya khotbahnya resmi dari Khalid Bagis yang memiliki situs Mirathul Ambiya <clears throat> kita dapat khobarnya langsung resmi dari sana via para Barakallahu <clears throat> Dan itu di Masya Allah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Rabi bin Hadi atas sikap tegasnya beliau kepada Al-Hajuri Mufsid, mufsid ya Allahul Musta'an Jatuhnya Markis Darul Hadis demaj, Hada huwa sebab Hah? Dia penyebab Allahul Musta'an Wah subhanallah Sampai sekarang gak ada perubahannya Segitu-gitu aja ya Pak yo gak tobat, yo gak sadar, yo anu gitu Allah Nusan. Innaha gimana ayatnya? La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Nah, si Syekh Rabi betul-betul tegas dalam sikap Tidak mau menemuinya sama sekali. Barakallahu fiik. Dan hampir para masyaina ketika menanyakan kepada kita tentang Al-Hajuriyun dan yang kita sebutkan kondisi mereka sekarang sini yang nggak ada suaranya sama sekali, alhamdulillah halas nggak ada suaranya. Zadahumullahu qillah. Nah, <clears throat> halas, ada lagi yang lain? Ah, Bagaimana kabar-kabar ikhwan-ikhwan kita yang ada di Makbar? Anda dengar santri-santri dari Makassar apa ini? Ada masalah dengan santri Jember. Allah alam, saya nggak tahu semacam ini. Yang jelas ya Ikhwan, informasi yang harus saya sampaikan kepada antum sebagai maklumat. Kondisi yang ada di markis sana sebagaimana yang ada di Indonesia. Yang dulu datangnya dari pondok pesantrennya Zulkarnain, di sana ta'assub Zulkarnain yang dari yang dari sini berangkat jad, berasalkan dari murid-muridnya Ja'far Saleh ta'assub dengan Ja'far Saleh. Barakallah. Ini muskilah. Sehingga mereka tidak kemudian secara ilmiah memandang masalah dengan ilmu tapi memandangnya dengan ta'assub. Yang makasari makasari wala wala yazal. Ha? Yang Ja'fari Ja'fari wala yazal. Allah musta'an la haula la quwata illa billah. Hadhihi mushkilatul ula. Ini masalah yang pertama yang dari sana barakallahu <coughs> Sehingga kalau yang ke sana enggak tahu masalah yang dari sini kelimpungan. Hah? Bingung. Barakallahu Sehingga harus dipertegas dari sini. Sehingga kondisi yang ada di sana sekarang ini sudah nggak sesehat dulu. Dulu masih sehat, masih santai sama Ivan. Sekarang sudah mulai pasang kuda-kuda masing-masing. Hmm. Ini muskilah. Muskilah yang kedua barakallahu fikum yang ada di sana. Yang yang dari sana barakallahu fikum. Rata-rata, saya katakan rata-rata ikhwan-ikhwan kita di Indonesia yang ada di sana. Mereka tidak mengenal yang namanya babut tahdiri warudud. Tidak mengenal bab ini. Sehingga ketika ada yang kemudian sibuk membaca keterangan para ulama atau mengakses tahdirnya para ulama terkait dengan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, wah, serasa berbuat dosa. Serasa. Dikatakan sibuk dengan fitnah, nggak sibuk dengan ilmu dan segala macam. Ini muskilah kedua yang lebih besar lagi barakallahu Lebih besar lagi. Sehingga kebanyakan mereka di sana tidak tahu bagaimana perkembangannya Ali Al-Halabi. Tidak tahu perkembangannya Ibrahim Ruhaili. Walau ngerti siapa Abdul Razak Al-Abbad. Dan yang lain-lain dari, kalangan orang-orang yang sekarang ini membuat makar, membuat masalah di kalangan dakwah salafi. Arifun. Kebanyakan mereka Arifun. Ini muskilah yang berikutnya. Sehingga ya kalau tidak ketika uh, siapa saja dari kalangan antum yang hendak ke sana, maka dari sini harus betul-betul tahu medan, tahu keadaan, tahu peta dakwah. Sehingga antum punya sikap yang jelas di sana barakallah. Nah, dapatkah <clears throat> antum jumpai di sana maju seperti ini. Sesekali gitu, sekali oleh-oleh umroh kayak gini sekarang ya bicara masalah keumatan, masalah dakwah, masalah uh, real yang sekarang ini. Barakallah. Sehingga antum harus mewaspadai. Sehingga di antara masalah yang sedang dihadapi oleh para asatidz sekarang ini ialah terkait dengan orang-orang yang pulang dari Yaman. Belum steril. Paham Belum steril. Ketika pulang dari Yaman harus dicek dulu keadaannya. Lihat. Mada yaf'al. Apa yang dia kerjakan? Hajar. Ketika yang dia kerjakan bagus, alhamdulillah, Allah khair. Ya. ya Allah, mana? Hah? Macam-macam. Nih, di antara penyakitnya muncul. Pada umumnya, tidak semuanya, pada umumnya. Sehingga harus diwaspadai pula barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Rata-rata para ulama kita para masyayikhna yang dari sana tidak memberikan kepastian kodok hukum dalam bab yang semacam ini. Mereka hanya atul umur, semata-mata menenangkan masalah. Tenangkan, tenangkan. Yang penting jangan rame-rame. Sudah, sudah, sudah tenang. Tidak ada faisal. Hah? Tidak ada pembeda yang hak dengan Saya mau Semoga semacam ini. Allahul musta'an. Sehingga tadi itu terjadi yang semacam ini. Masing-masing mem, uh, memilih sikapnya sendiri-sendiri. Yang Makassari, Makassari. Yang Ja'fari, Ja'fari. Wah, kata. Masing-masing dengan apa yang dia fahami selama ini sendiri-sendiri Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil itu kondisi yang ada barakallahu fikum. Itu yang yang kita inginkan di mahad kita. Di mahad itu cuma satu, al-haq bas mana buka ghairahu. As-salaf mana buka ghairahu. Barakallahu thabatun fil manhaj la nabuka ghairahu. Tengah cari yang lain. Wallahu taala lebih sawab. Saya kira cukup sekian apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ini dua majelis barakallahu fikum <clears throat> mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang sampaikan ini disimpan di file tasjilat gitu ya yang resmi barakallahu fikum dan hanya orang-orang yang sangat sangat memerlukan saja yang bisa memintanya dari tasjilat Artinya kalau di tempatnya antum sudah wadih urusannya ngapain juga minta. Gitu ya. Atau nah, di tempatnya antum kok masih banyak yang uh, A, B, C dan segala macam labas untuk minta. Untuk memberikan kejelasan kepada mereka semua barakallahu fikum. Saya bisa berbicara semacam ini dikarenakan saya bukan orang pertama yang berbicara. Alhamdulillah bukan orang pertama yang berbicara yang lain sudah pada menyebarkan berita ketika masih ada di sana. Jadi belum pulang ke tanah air sudah mereka khabarkan terutama Ustaz Askari, Ustaz Sarbini dan juga yang lainnya kita menyebarkan di wilayah wilayah uh, wilayah panas uh, wilayah Sulawesi sana ya sepakat sama beliau sama-sama barakallahu sehingga bas semenjak ini setelah saya berbicara ini uh, semuanya ada di tes silat yang memerlukan rekaman tadi maka bilang kepada pihak silat ingat yang perlu perlu saja فهمتم؟ هذا واضح والله تعالى أعلم بصحابك في الله هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل وحفظك